Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadbil warakat yang disyarah oleh asy syeikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Naam. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru yaitu masalah kias. Masalah apa? Masalah kias. Yang mana kias termasuk salah satu hujjah manakala kiasnya kias yang sahih. Karena kias yang fasid adalah kias yang muharram, yang diharamkan. Yang pertama kali membentuk dan membuat kias yang fasid adalah siapa? Iblis la'natullah alaihi. Sebagaimana berkali-kali kami telah nukilkan dan kami telah jelaskan awwalu man qasa iblis. Pertama kali yang membuat kias yang fasid, kias yang rusak adalah siapa? Iblis laknatullah alaihi. Namun kias akan menjadi hujah kalau kiasnya kias yang apa? Sahih. Nah, dan ini kita tidak bisa terlepas dari kias. Antum saja kalau berbuat kebaikan dapat pahala, begitu pula kalau perbuatan perbuatan perbuatan jelek dapat dosa. Itu kias bukan? Kias. Yang namanya makhluk saja mendengar, melihat sempurna, apalagi Allah Ta'ala. Lebih sempurna lagi yang telah menciptakan kita. Paham ya? Itu namanya kias juga. Paham maksudnya ya? Kias yang seperti itu jangan kita tentang. Karena al-hujjah fil Islam, hujjah dalam agama Islam ini Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas As-Sahih. Na'am barakallahu fikum. Qiyas dan ijma' itu pun tidak boleh terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mahfum soalnya nih ya? Jangan sampai keliru ya. Jadi nanti kalau antum baca artikel atau tulisan, dalilnya adalah kalau Allah, qala Rasul, ijma', kias enggak masalah. Selama kiasnya kias yang sahih ya, qiyasnya qiyas yang sahih. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan qala Asy-Syaikh Asabahullah babul qiyas, bab seputar kias Al-qiyasu masdaru qayasa yuqayisu qiyasan muqayasatan. kias itu berasal dari kata sumbernya dari masdar dari kata qayasa yuqayisu qiyasan muqayasatan itu asal kata qiyas wa amma qais fahuwa masdar qasa adapun qaisun itu masdar dari kata kosa. wa rubbama naqul inna qiyasan masdar kosa. ada juga terkadang bisa juga kita katakan kosa itu masdarnya adalah qiyasan paham ya ala khairil qaidah masyhurah tapi tidak berdasarkan kaidah yang disebutkan. Jadi kias itu nah barakallahu fikum sudah menjadi bahasa Indonesia. Kiasan. Ya enggak? Seperti itu. Jadi enggak perlu panjang lebar. Kias artinya apa? Ya kias itu semacam nah barakallahu fikum yang antum pahami. Paham ya? Kias gitu aja udah enggak usah tahu bahasa Indonesianya ya kias. Sama kan? Nah barakallahu fikum. Cuman contohnya itulah yang akan bisa antum membuat lebih paham. Paham belum? Contohnya ada yang tanya, kalau ada orang berbuat haram itu dosa enggak ya? Nah, dia mengatakan, sekarang antum perhatikan. Kalau orang berbuat kebaikan dapat pahala enggak? Dapat pahala. Begitu pula kalau orang berbuat perkara yang haram dapat dosa. Itu kias namanya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Fama huwal qiyas? Sekarang apa itu qiyas? Wa ma hujjiyatuhu dan apa hujjahnya? Qala rahimahullah. Berkata Imam Al-Amriti rahimahullah Amal qiyasu fahuwa raddul far'i lil asli fi hukmin fi hukmi sahihin syar'i. Adapun qiyas adalah mengembalikan sabang kepada asalnya. Perhatikan baik-baik, mengembalikan apa? sesuatu yang sabang kepada hukum asalnya. Fi hukmi sahihin syar'i, di dalam menghukumi apa? hukum sahih dan syar'i. Contohnya, nah karena untuk masalah kias ini antum pahami nanti harus ada empat empat perkara. Enggak perlu ditulis nanti sebutkan sini Empat perkara itu kalau antum tulis nggak masalah juga. Jadi untuk masalah kias ada empat. Ada al-asl, ada al-fara', ada al hukum, ada illah. Empat ini. Ada asalnya, ada cabangnya, ada sebabnya, ada hukumnya. Empat ini harus ada ini. Empat ini rukun, arkanul kias. Rukun kias ada empat. Rukun kias ada empat. Yaitu al-asl, itu asalnya. Kemudian al-fara' cabangnya, kemudian apa al-illah sebabnya baru muncullah al-hukum hukumnya paham belum nah nanti akan sebutkan cuman ini kalau antum mau tulis sendiri silahkan nanti ada di sini jadi ada empat rukunnya pahamnya ada empat rukunnya jadi antum contohnya sekarang barakallahu fikum kenapa nabit itu haram nabit air endapan kurma atau air endapan anggur itu kalau sudah lebih daripada nah barakallahu fikum dua hari ke atas paham ya Nah, itu kenapa kok mereka para ulama haramkan? Karena itu nanti bisa memabukkan. Dikiaskan dengan khamr. Sekarang yang asal yang mana? Khamr. Khamr khamr haram enggak? Ha haram. Kenapa? Kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, sekarang asalnya mana? Khamr. Cabangnya mana? Nabir. Sudah ada asal, ada cabangnya. Nah, untuk menghukumnya haram bagaimana? Illah sebabnya. Sebabnya kenapa sih kok nabi itu haram? Karena memabukkan, muncullah hukum. Hukumnya haram. Berarti empat. Antum paham belum? Paham ya? Nah, perhatikan baik-baik ya. Sekarang barakallahu fikum hafizakumullah seperti naam eh, obat-obatan terlarang, narkotika, narkoba atau istilahnya sabu-sabu atau yang semisalnya itu. Kenapa kok diharamkan? Karena ada unsur memabukkan situ. Nah, melalaikan atau menutupin akal. Paham ya? Sebagaimana khamr. Khamr itu kan diharamkan karena memabukkan, ya enggak? Menutup-nutupin akal. Yang semula akal sehat itu berjalan lancar akhirnya tertutupi, dia bertindak sembarangan sesuka dia kalau mabuk tadi, ya enggak? Seperti itu. Nah, sekarang kenapa obat-obatan terlarang kalau diharamkan? Itu cabangnya berarti ya. Karena dikiaskan ke asalnya itu khamr. Paham belum? Nah, Kemudian setelah dikiaskan apa kita lihat sebabnya kenapa kok haram memabukkan. Setelah tahu sebabnya baru muncul hukum haram. Paham belum? Jadi empat itu harus, ada ya rukun kias, al-asl, al-fara', al ilah al-hukum. Paham belum? Karena apa? Karena kita menghukum sesuatu itu harus ada apa gambarannya terlebih dahulu. Antum nggak akan bisa menghukumi kalau nggak punya gambaran. Oleh karena itu ada ada kaidah apa? Al-hukmu al syai' far'un an tasawwurih Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Itu kaidah penting. Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu adalah cabang dari gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Ini penting itu ya. Kaidah penting ya. Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. 'An tasawwurihi. Menghukumi sesuatu adalah cabang dari apa? gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Antum nah, sekarang kalau nggak punya gambaran, bisa nggak menghukumi? Nggak bisa. Si fulan itu bagaimana keadaannya? Dong kita nggak kenal si fulan, ketemu pun nggak pernah, mendengar pun nggak pernah. Antum nggak mungkin mengatakan hisbi. Langsung gitu nggak antum? Nggak bisa. Antum akan bisa menghukumi karena sudah pernah ketemu si fulan, atau kenal si fulan, atau tahu gambaran tentang si fulan gitu loh. Jadi menghukum sesuatu nggak bermudah-mudahan, nggak semudah yang kita bayangkan. Apa maksudnya? Seperti para ulama menghukumi si fulan hizbi, si fulan mubtadi. Itu karena punya gambaran gitu loh. Punya gambaran tentang si fulan. Paham belum kaidah tadi ya? Al-hukmu 'ala syai' apa tadi? Far'un 'an tasawwurihi. Jadi hukum terhadap sesuatu itu adalah cabang dari gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Antum ditanya orang, ditanya orang ya barakallahu fikum, antum tahu enggak rasanya bakso yang dijual di pojokan sana itu? Nah, antum menghukumi itu harus pernah merasakan, pernah dengar atau pernah melihat yang semisalnya. Paham ya? Antum enggak akan bisa mengatakan wah enak itu. Mantap itu misalkan, nggak bisa. Karena antum juga nggak pernah lihat baksonya kayak apa. Eh, lihat aja nggak pernah, ngerasakan juga nggak pernah, nggak bisa menghukumi. Tapi kalau antum pernah melihat bakso yang semisalnya, eh, atau pernah merasakan, antum akan bisa mengatakan enak itu. Anak pernah mencoba misalkan. Atau anak pernah mendengar kabar bahwasanya baksonya sama dengan bakso yang dijual sebulan. Berarti jadi kiaskan itu loh. Paham belum? Jadi menghukumi sesuatu itu berarti antum punya gambaran terhadap sesuatu tersebut. Paham belum? Nah, ada orang tanya, ini motornya bagus enggak ini? Bagus ini. Nah, dia enggak punya gambaran apa-apa ngatakan bagus gitu misalkan. Keliru enggak? Keliru. Dia mengatakan bagus kalau ada gambarannya, pernah melihat atau pernah eh, mencoba atau pernah mendapatkan kabar tentang motor tersebut. Ini perlu diperhatikan baik-baik agar kita tidak keliru di dalam menghukumi sesuatu. Kemudian li'illatin jami'atin fil hukmi. Nah, intinya kias itu mengembalikan hukum cabang kepada hukum asalnya di dalam apa? Nah, dikarenakan sebab yang ada pada hukum tersebut. Kita bisa menghukumi karena sebabnya. Paham ya? Jadi nanti ada kaidah lagi. Nah, barakallahu fikum Al-hukmu dairun ma'illatihi. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Al-hukmu dairun ma'illatihi. Ini juga kaidah ini penting sekali. Al-hukmu dairun ma'illatihi. Hukum itu berputar sesuai dengan apa? Sebabnya. Nah, kalau enggak tahu sebabnya enggak bisa menghukumi. Nabi tahu nabitnya? Ingat-ingat nabi itu bisa dua jenis. Air endapan kurma, kalau mengendapkan itu, atau air endapan anggur. Nah, itu kenapa kok bisa dihukumi haram? Kalau lebih dari enam dua hari lebih atau tiga hari lebih, eh, nggak boleh diminum setelah itu kan? Kenapa? Dikarenakan sebabnya apa? Memabukkan. Nah, sebab inilah yang akan memunculkan apa? Hukum. Tapi kalau baru satu hari halal nggak? Halal, enak sekali. Paham ya? Apalagi yang aku bikin nabi itu apa? Blenderan eh, kismis. Jadi kismis anggur yang dikeringkan itu tahu atau blender kemudian airnya endapannya itu subhanallah rasanya enggak usah tanya sudah paham ya maksudnya apa maksudnya itu jangan sampai melebihi daripada tiga hari karena anda juga nggak pernah pernah nyoba teman Rasulullah telah menyebutkan dalam berbagai macam riwayat nah memang ada larangan kalau lebih dari tiga hari karena apa bisa menabukkan nggak perlu kita mencoba yang jelas kita yakini saja nah apa maksudnya ya nah jadi kembali kepada hukum kullu muskirin haramun jadi kismis itu eh, antum cuci, itu bersihkan, antum rendam dengan air. Itu endapannya biasanya manis juga. Cuman biar lebih meresap, dihancurkan kismis tersebut dengan blender. Airnya, air endapannya itu subhanallah. Paham ya? Apalagi diminum dalam keadaan dingin. Enggak usah tanya sudah. Untuk buka puasa enak sekali. Itu kita saksikan di sana ya. Nah, barakallahu fikum yang jelas di Indonesia pun bisa bikin juga. Bisa bikin ya. Cuman jangan lebih dari tiga hari. Nabit. Nah, kita lihat. Kalau Syekh Muhammad bin Salam Sayyidin rahimahullah, al-qiyasu raddul far'i al asl. Qiyas itu mengembalikan cabang kepada hukum asalnya. Wa in syi'ta faqul. Jika engkau mau engkau ucapkan ilhaqu far'in bi aslin, mengikutkan hukum cabang kepada hukum asalnya. Fi hukmin li'illatin jami'atin. Jadi mengikutkan cabang kepada asalnya di dalam suatu hukum dikarenakan sebab yang ada padanya sebab yang mencakup ada padanya. Paham ya? Dikarenakan sebab eh, jami' itu sebab yang mencakup yang ada pada sesuatu tersebut. Paham belum? Ada orang yang mengatakan ini minuman penyejuk hati katanya. Minuman apa? Minuman penyejuk hati. Eh? 6 MPH, minuman penyejuk hati. Ternyata dicoba memabukkan ternyata. Namanya bagus enggak namanya? Bagus, tapi yang namanya nama itu tidak mengubah hakikatnya. Walaupun sebagus apapun namanya kalau memabukkan haram. Kembali ke kullu muskirin haramun. Namanya bagus MPH itu, minuman penyejuk hati. Tapi ya? ternyata apa? Minuman keras. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu nanti dikiaskan, memabukkan enggak? Memabukkan kembali ke khamr. Cabangnya apa? Minuman ini tadi. Us, hukum asalnya eh, asalnya mana? Khamr. Hukumnya apa? Haram. Kenapa? Memabukkan. Itu loh. Jadi empat tadi empat tadi empat rukun itu mesti beriringan terus. Ada asalnya, ada cabangnya, ada apa? Sebabnya ada hukumnya. Mahum. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Fa'arkanuhu arba'atun. Rukun-rukunnya ada empat. Awalan yang pertama far'un cabang wahwal makis yang dikiaskan. Wasani aslon yaitu asalnya wahwa al makis alaih yang dikiaskan padanya. Paham ya? Nah, jadi al makis itu yang dikiaskan al asl itu yang dikiasi. Paham yang dikiasi, paham ya maksudnya ya? Seperti yang disandarkan dan yang disandari. Paham belum? Seperti itu. Wasalit hukmun hukumnya, Wahuwa hukmun hukmul asl. Itu hukum asalnya bagaimana? Hukum asalnya halal atau haram? Haram. Berarti cabangnya itu juga haram. Kalau memiliki hukum seperti hukum asal. Ar-rabi' yang keempat illatun sebabnya. Sebabnya kenapa sih haram? Nah, ini penting. Sebabnya kenapa? Memabukkan. Kullu muskirin haramun. Qalil huwa kasiruhu. Setiap yang memabukkan itu haram sedikit banyaknya haram. Ustaz katanya makan tape itu memabukkan Ustaz siapa yang bilang? Namanya. Nah, barakallahu fikum, Mana belum pernah melihat orang makan tape sampai mabuk itu. Akhirnya mengharapkan tape, hati-hati ya. Karena ada yang ngomong seperti itu. Nah, barakallahu fikum, jadi jangan istilahnya jangan ekstrim lah, dilihat dulu. Kalau memang benar makan sampai memabukkan, barulah bisa kita hukumi. Sebabnya kenapa haram? Memabukkan. Tapi kalau hukum asalnya tape, halal. Paham ya? Enggak ada orang makan tape sama mabuk. Anda belum pernah dengar, atau pernah dengar enggak? makan tape sampai mabuk sampai kelenger gitu. Sampai mabuk enggak ada ya. Allah musta'an. Yang jelas jangan sampai keliru karena ada nanti mungkin antum suatu ketika mendengar perselisihan mengenai tape itu. Tahu tape itu? Ada tape ketan, tape ketela itu ya. Nah, itu ada yang mengatakan memabukkan katanya. Ya kita katakan kalau sudah memabukkan ya kita haramkan karena bukan semata-mata tapenya, karena memabukkan dari itu. Paham ya? Kalau hukum ya enak-enak saja nih itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu perlu diperhatikan. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Warabi' yang keempat adalah illah sebab. Wahyal wasfu al-munasib lil hukum, yaitu sifat yang cocok dengan hukum. Hukumnya apa? Haram karena sifatnya sama, memabukkan contohnya. Al-jami' bainal asl war far', eh, yaitu apa? Sebuah sifat yang mencocoki hukum dan mencakup antara asal dan cabangnya. Asalnya haram kenapa? Memabukkan. Cabangnya kenapa kok jadi kok jadi haram karena memabukkan? Berarti sama kan? Sama. Paham belum ini? Paham soalnya ya? Seperti itu barakallahu fiikum. Naam. Kemudian kita lihat di sini barakallahu fiikum contohnya hukum seorang lelaki memakai emas. Memakai memakai emas, perhiasan emas. Nah, barakallahu fiikum yang namanya emas untuk lelaki, perhiasan, cincin emas atau gelang emas atau intinya untuk lelaki jam emas itu kan haram. Paham ya? Itu hukum asalnya berarti kan memang adzhab itu emas itu diharamkan untuk lelaki. Maksudnya dijadikan perhiasan laki-laki itu haram. Apa maksudnya dipakai gitu ya. Nah, datang kemudian misalkan ada lelaki, nah dia eh, barakallahu fikum eh, bikin jubah kancingnya dari emas. Kancing dari emas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Ya, kemudian ada orang ini halal ini kan bukan perhiasan, ini bukan cincin katanya. Tapi emas bukan? Kembali ke hukum asal, dikiaskan. Paham itu maksudnya? Jadi perlu diperhatikan seperti itu. Kalau perempuan kan jelas halal ya. Kalau perempuan halal tapi kalau laki-laki kan haram. Nah, mulai karena itu harus berhati-hati. Naam. Barakallahu fikum. Ada pun permasalahan berikutnya mengenai kias itu dalil syar'i ataukah bukan? Kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.